Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Setelah kita membahas dan juga menyebutkan tentang keadaan hari kiamat yang terakhir halaman berapa kemarin? Dibangkitkan orang-orang dari kuburan mereka. Kemudian dikumpulkan nah barakallahu fi dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, kemudian sendiri-sendiri tanpa berkhitan. Tanpa berkhitan. Nah, Kemarin halaman berapa itu terakhir tuh? Hah? Apa? 182 ya. Yang nomor 233 itu ya. 6. Kita lanjutkan lagi barakallahu fi qala al-Imam Ibnu Mudana rahimahullah. Disimak baik-baik matan bagian atas itu yang punya kitabnya. Fayaqifuna fi mauqif al-qiyamah hatta yashfa' fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka setelah dibangkitkan, dikumpulkan dari satu dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki sendiri-sendiri, dalam keadaan nan tanpa berkhitan, mereka semuanya berdiri di padang mahsyar. Paham ya? Sudah kita lewati pembahasannya, dataran yang sangat luas tanpa ada bangunan di situ. Semuanya dalam keadaan apa para kalafi enam tanpa sehelai pakaian yang dipakai. Enam tanpa sehelai pakaian. Kemudian para fi matahari didekatkan sejarak satu mil, kurang lebih satu kilo setengah, hingga mereka tenggelam dengan keringat mereka. Ada yang keringat mereka sampai di tengkuk mereka, perhatikan. Ada pula yang sampai di atas eh, kedua mata kaki mereka. Intinya semuanya yang bisa menyelamatkan dengan seizin Allah Taala adalah amalan soleh, amalan soleh. Ngeri. Nah, jadi kalau kita lihat kembali Bagaimana kekayaan yang mereka kumpulkan di dunia ternyata nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau tidak dia tujukan kepada jalan Allah Taala. Paham ya? Nah lihat itu harta tidak menyertainya. Keluarga pun nggak bisa berduaan. Eh, kemudian mobil mewahnya atau kekayaannya yang dia kumpulkan di dunia nggak bisa menyertainya. Tapi amalan soleh yang bisa menyertainya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala lihat itu. Naam, dikumpulkan Kemudian butuh apa namanya? Syafaat. Membutuhkan syafaat. Semuanya perlu yang namanya syafaat. Sehingga mulai dari umat Nabi Adam as hingga umat Nabi kita Muhammad alaihissalam mereka semuanya berbondong-bondong mencari syafaat ini. Dengarkan ya. Mencari syafaat ini. Mulai mereka Nah barakallahu fiqh datang kepada Nabi Adam as. Ya Adam, wahai Adam. Eh, tidak akan kau melihat keadaan kami sekarang ini? Yang kita rasakan, yang kami rasakan sekarang ini, berilah kami syafaat. Apa kata mereka? Mereka semuanya mengatakan lastulaha, lastulaha, lastulaha. Aku bukan pemiliknya. Aku bukan pemiliknya, aku bukan pemiliknya. Sampai semuanya mengatakan seperti itu. Akhirnya barakallahu fi. Nah, semuanya berakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka minta Nah syafaat yang dikenal as-syafaatul 'udma, syafaat yang paling besar. Itu ternyata tidak dimiliki kecuali siapa? Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, ketika sampai kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, beliau langsung sujud kepada Allah taala, meminta, memuji, menyanjung, menyebut-nyebut nama Allah taala. Akhirnya Allah taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta. Mintalah kamu akan diberi. Isfa' ku mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Wa qul yusma' berucaplah berkatalah kamu akan didengar ucapannya. Nah, di situ disebutkan bahwasanya apa barakallahu menunjukkan bahwasanya tidak semua nabi diberi syafaatan itu, tapi itu khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang syafaatnya dikenal dengan apa tadi? Asy-syafaatul udma, dikenal asyafaatul syafaatul udma, syafaat yang paling besar. Itu syafaat untuk ahli mauqif. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla barakallahu fiikum kita lihat syarahnya itu. Setelah mereka berdiri di padang mahsyar kemudian apa? Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dengan memberikan syafaat untuk mereka. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah. Syarah bagian bawah itu ya. Ya tulu wuqufuhum fi hadzal mahsyar. Sangat panjang penantian mereka berdirinya mereka di padang mahsyar ini. Wa tadnu minhum nam Wa tudna humusams syams dan matahari didekatkan di antara mereka. Nah, barakallahu sebutkan riwayat satu mil. Paham ya? enam jadi matahari itu tudna didekatkan. Wa yatasabbab humul arq. Kemudian mereka bercucuran dengan keringat. Yatasabab bercucuran artinya ya, bercucuran dengan keringat di sini disimak. Wa ya'khudh min kulli wahidin minhum bihasbi amalih. Keringat tadi menenggelamkan salah satu di antara mereka sesuai dengan kadar amalannya. Faham maksudnya? Nah, ada yang tenggelam karena amalannya sedikit eh, sehingga merasa tersiksa, ada yang selamat dengan apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fayusibuhumul har syadid. Lihat ini. Akhirnya menimpa pada mereka rasa panas yang sangat. Didekatkan sejarah itu mil bayangkan itu. Sekarang kalau antum merasakan musim kemarau aja ya, atau ketika panas yang sangat panas dan merasakan itu pun nggak tahu jaraknya berapa, ya kan? Ini diterlaskan dalam hadis satu mil. Diprediksikan satu kilo setengah. Dengan sejarah eh, jarak demikian para kalau coba. Diperkirakan sangat panas yang luar biasa. Naam. Wa dangku sedih dan juga kesempitan yang sangat, merasakan kesempitan, panas yang sangat. Wa ta'ab asyadid dan juga rasa letih dan capek yang sangat. mintulil mau mauqif karena panjangnya penantian berdiri di situ. Bukan sebentar ya, panjang. Khamsina alfasanah lihat ini. 56 ribu tahun. Kita nggak tahu apakah itu 50 ribu tahun di dunia atau di akhirat. Yang jelas, kalaupun di dunia pun panjang itu? Panjang 50 ribu tahun. Paham ya? Khamsina alfasanah. 50 ribu tahun. Nah, walaikumsalam ngeri. Nah, yang di situ yang jelas amalan salah yang bisa menyelamatkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Inda dalika yataraja'una fi ma bainahum lihat ini. Di saat-saat tersebut mereka saling apa? Saling mengembalikan di antara mereka. Siapa? Mana? Yang bisa mendengar syafaat siapa? Datang ke Nabi Adam katanya, Nabi Adam lastu dzalik. Lastulah aku bukan miliknya. Datang kepada Nabi Nuh sama jawabannya. Datang kepada Nabi Musa sama jawabannya. Datang kepada Nabi, kepada Nabi Ibrahim sama jawabannya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata beliau analaha analaha analah akulah pemiliknya akulah pemiliknya Masya na'am Ikhwan fi din azza wa barakallahu fikum makanya jangan sampai lupa ketika kita mendengar azan selesai ada doa di sana doa setelah azan ya ketika antum sedang mendengar azan selesai ada doa di sana doanya apa doanya Allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي wa'atta. Nah itu. Paham ya? Nah, barakallahu Fi permintaan di situ wasilah. Saya meminta. Nah, barakallahu agar apa? Agar Nabi kita Muhammad alaihi wasallam nah mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi kita di situ barakallahu Fi mendoakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena nanti di padang mahsyar Ternyata apa? Tidak ada yang memiliki syafaat tersebut kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh? diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau memuji, menyanjung, bersujud, kemudian perintahkan ya Muhammad, irfa' ra'sak wahai Muhammad, angkat kepala. Wa qul yusma' berucaplah kamu akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Isfa' atau syafaat, mintalah syafaat kamu akan diberi syafaat. Di saat itulah Rasulullah SAW memberikan syafaat, meminta syafaat kepada Allah Ta'ala agar apa? Agar segera tuntaskan kegentingan yang ditimpa oleh Nah barakallahu fiq ahli mauqif orang yang di pada masyarakat tersebut. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Fima yukhlisuhum min hadzal mauqif alladhi tala zamanuhu wastadda haluh." Jadi mereka saling mengembalikan. 50 ribu tahun bayangkan. Mereka saling mengembalikan siapa di antara mereka yang mampu untuk apa? Untuk menuntaskan, untuk segera menghilangkan keadaan mereka yang waktunya sangat panjang dan bukan keadaan sangat dahsyat di situ. Panas keadaannya. Gak pakai pakaian, sehelai pakaian pun gak dipakai. Padahal ketika orang dimakamkan, dikuburkan itu masih memakai atau tidak? Masih memakai kan? Ketika dimakamkan, dikebumikan itu masih memakai. Kalau laki-laki mayatnya tiga helai kan kafan, itu? Kalau perempuan lima kapan kafan itu masih ini nanti di padang masyar ketika dikumpulkan semuanya tanpa berbusana. Tanpa berbusana, tanpa pakaian. Sehingga Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, arrijal rijal jami'an?" arrijal rijal jami'an ya Rasulullah? Apakah laki-laki dan perempuan semua jadi satu? Berkumpul di situ? apakah Rasulullah? Alaihi wasallam "Ya Aisyah, innal amra ashad min an yang ba'duhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, lebih parah keadaannya daripada sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya nggak sempat. Di situ nggak sempat melihat, paham ya? Nggak sempat melihat, nengok kanan kiri dia nggak sempat. Kenapa? Karena memang keadaannya penting sekali. Bagaimana caranya masing-masing selamat itu loh ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, Allah musta'an. Ikhwani fi din azza nazakumullah barakallahu fiikum, itu berarti menunjukkan kita harus waspada. Ketika hidup dunia ini Jangan pernah kita mengekor atau mengikuti sosok tertentu yang bukan dalil. Karena nanti di akhirat ternyata tidak bisa nolong kita. Namanya Bapak kita nggak bisa nolong kita. Ibu kita pun nggak bisa juga. Nanti ketika di akhirat, ketika pada masyar itu sendiri-sendiri. Nggak ada dua orang bapak dengan ibunya, anak dengan anak dengan anak yang lainnya, saudara dan saudaranya nggak ada. Semuanya dalam keadaan sendiri-sendiri. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau kita mengikuti dalil, mengikuti hujjah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga amalan soleh yang kita dapatkan barakallahu fiqh nanti insyaAllah Allah azza wa jal, di saat-saat tersebut, nah barakallahu fiqh ketika Rasulullah SAW memberikan syafaatul udma, ya, semoga bisa mendapatkannya. Karena membutuhkan barakallahu fiqh. Panas yang sangat genting dan juga sangat dahsyat sekali. Sangat keras panasnya. fayaqulun mereka mengatakan laisa lakum illa syafa'ah. Tidak ada solusi lain untuk kalian kecuali syafa'ah. Panas yang sangat tersebut tidak ada solusi lain kecuali syafaat. La budda min ahadin yashfa' lakum 'inda rabbikum. Harus salah seorang di antara kalian memberikan syafaat untuk kalian di sisi Rabb kalian. Siapa tadi ternyata yang memberikan syafaat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi an yukhlisakum min hadzal mauqif, yaitu agar segera menuntaskan, segera menyelesaikan kalian semuanya dari mokif ini dari padang masyar yang sangat na'am barakallahu fiik mengerikan tadi itu. Fayadhabun ila Adam abil bashar lihat ini. Pertama, mereka akhirnya berbondong-bondong pergi kepada Adam alaihissalam, abil bashar bapak semua manusia. Fayatlubuna minhu syafa'ah ila rabbihim. Mereka semuanya meminta dari Nabi Adam syafaat eh, kepada Rabb mereka. Wa talaba syafa'ah minal hayyil qadir la ba'sa. Itu yang pertama tadi ya. Jadi intinya mereka berbondong-bondong pertama kali menuju kepada Adam alaihissalam meminta syafaat agar segera tuntaskan, segera dikelirkan, segera diselesaikan urusannya. Seperti itu. Wa talab syafa'ah min al-hayyil qadir la ba'sa bihi. Ini penting ini ini tambahan faedah ini. Meminta syafaat kepada orang yang hidup mampu itu boleh. Kenapa sih kok boleh? Karena syafaat itu bahasanya secara bahasa, Jangan kita lewati pembahasannya ya As-syafa'atu Nah barakallahu syafaat itu adalah apa barakallahu fiik? Nah at-tawassutu lil khair fi jamil manafi' atau dafil madar. Syafaat itu definisinya adalah at-tawassutu lil khair fi jalbil manafi' atau dafil madar. Itu definisinya. Syafaat itu memberikan perantara untuk orang lain, menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau dihilangkan bahaya. Contohnya gini, Nah, barakallahu fit, Si A, dia diusir di kampungnya padahal dia nggak bersalah. Dia cuma tertuduh saja dia. Nah, akhirnya ada di kampung itu orang yang dianggap orang tertua lah. Paham ya? Atau orang misalkan yang terpandang di situ, eh, orang segani akhirnya minta syafaat berorang orang tadi. Tolong Pak, dikasih syafaat agar orang itu nggak terusir dari kampung ini. Berarti apa? Kita menjadi perantara menjadi perantara agar orang Si A tadi mendapatkan manfaat, yaitu nggak diusir dari kampungnya. Itu namanya syafaat. Nah, orang tadi itu dia mampu kemudian hidup boleh. saya dipahami ya? Nah, itu syafaat seperti itu artinya. Tetara apa? Bahasa at-tawassutu lil ghair fi jalbil manafi' au dafil madar. Yaitu menjadi perantara untuk orang lain agar orang lain mendapatkan manfaat atau menghilangkan darinya apa? bahaya. Mafhum? Naam. Kata beliau, meminta syafaat dari orang yang hidup mampu boleh. Paham ya? La ba'sa bih an tatluba minhu an yashfa' lak 'inda rabbik. Naam. Dari sini kaitannya dengan Rasulullah SAW. Eh? Yaitu kau minta syafaat untukmu di sisi Rabbmu. Nah, di saat tersebut Rasulullah hidup atau tidak? Hidup mampu enggak? Mampu. Enggak ada larangan di situ. Syafaat dunia aja boleh, Paham ya? Nah, barangkali -barang, misalkan antum eh, seperti yang sebutan tadi itu ya, untuk mengetaskan kegentingan dari orang lain atau dari di perantaranya. Orang lain agar mendapatkan hukuman yang ringan. Antum dari perantaranya. Berarti ini syafaat. Paham ya? Nah, -barang, seperti itu. Nah, jadi definisi syafaat itu secara bahasa adalah at-tawassutu lil khair fi jalbil manafi' au dafil madar. Menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau dihilangkan bahaya. Naam. Kita lihat di sini, di makna an yad'a laka 'inda rabbik. Maknanya adalah orang tersebut mendoakan untukmu di sisi Rabbmu. Wa pala berdoa syafa'ah dan meminta doa itulah syafaat. Paham ya? Nah, nah di sini ternyata ketika mereka berkumpul berbondong-bondong minta kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam gak mampu. Paham ya? Allah musta'an. tadi ya'tadiru Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam minta utur. Wa Nuh awal rusul ya Setelah kepada Nabi Adam, Nabi Adam tak udur enggak mampu, lastulah dalam riwayat itu ya. Lastulah aku bukan pemiliknya. Mereka akhirnya pergi ke mana? Pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam awal rusul. Yaitu rasul pertama kali yang diutus ke mana? Untuk penduduk bumi artinya. Jangan sampai salah paham ya. Jangan sampai gagal paham. Karena malaikat juga rasul. Malaikat juga rasul, cuman rasulun malaki Sedangkan Nabi Nuh as, rasul pertama kali untuk penduduk bumi namanya Rasulun Bashari. Dibedakan. Para malaikat juga rasul. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan." Zat yang telah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan, tapi rasulun malaki namanya. Sedangkan Nuh as adalah rasulun apa? Bashari. Rasul dari kalangan manusia pertama kali diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh AS bukan Adam. Jangan, jangan salah-salah paham ya. Sebutkan para ulama, karena Adam nabiyan wala menyakun rasulan. Beliau itu nabi bukan rasul. Sehingga nabi pertama kali siapa? Adam. Rasul pertama kali siapa? Nuh alaihissalam untuk penduduk bumi. Naam. Kemudian fayak tadir akhir Nabi Nuh pun juga minta udur, enggak bisa memberikan syafaat. Wayadhabuna ila Musa. Akhirnya mereka semuanya pergi ke Nabi Musa as. Payak tadir. Nabi Musa pun minta udur, gak bisa memberikan syafaat. Wa yadhabuna ila Isa, kemudian mereka pun berbondong-bondong pergi kepada Nabi Isa as. Payak tadir dan minta udur juga. Paham ya? Wa yadhabuna ila Ibrahim as. Payak tadir. Kemudian mereka pun akhirnya berbondong-bondong pergi kepada Ibrahim as. minta udur juga. Wa yadhabuna bin nihayah ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin khatamin nabiyyin. Lihat ini. Akhirnya mereka nihaya akhir-akhirnya atau yang paling terakhir pergi kepada siapa? Nabi Muhammad alaihi wasallam penutup para nabi. Paham ya? Karena semua nabi mengatakan lastulah. Lastulah aku bukan pemiliknya. Akhirnya yang paling terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Fahum talab syafa'ah min min ulil azm al-khamsah Mereka semuanya meminta syafaat kepada apa? kepada ulul azmi yang lima. Siapa itu ulul azmi yang lima itu? Sebutkan dalam pantun. Nah kalau fit. Antum apa pantunnya enggak antum? Antum apa pantunnya Hasan? Ingat pantunnya? Eh sebutkan. Antum ingat pantunnya? Eh bismillah. hum ulul azmi. Naam, asan barakallahu fiik. Dihafalkan itu pantunnya ya. Sudah kita lewati kurang lebih 100 kali ya. Nah, barakallahu fiik pantun yang bagus terkumpul padanya apa? Kumpulan nama-nama ulul azmi. Nama-nama nabi yang digelar dengan ulul azmi. Muhammadun, Ibrahimu, Musa, kalimuhu, Fa'isa, wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Muhammadun, Ibrahimu, Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi ulul azmi ada lima. Mereka semuanya berbondong-bondong meminta kepada ulul azmi yang lima tersebut. Adam, wa Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul ana laha. Lihat ini. Maka di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan akulah pemiliknya. Pemilik syafaat tersebut. Syafaat apa namanya ini? asyafaatul udma. asyafaatul udma, syafaat yang paling besar. Tidak dimiliki kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayaqbalu syafa'ah lahum Allah Maka Na'am barakallahu fiik, na'am diterima syafaatnya untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu la 'inda Allah ibtida'an yakni tapi Rasulullah SAW tidak memberikan syafaat langsung. Illa melainkan biidnillahi jalla wa'ala. Ini penting sekali ya. Melainkan memberikan syafaat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah jalla wa'ala la yashfa'adun nam la yashfa'adun indahu illa bi'idnih. Dikarenakan Allah taala tidak memberikan syafaat seorang pun. Paham ya? Di sisinya kecuali dengan seizinnya. Perhatikan itu. Fa yakhiru sajida. Akhirnya Rasulullah pun tersungkur sujud beliau. Wa yad'u rabbah berdoa kepada Rabbnya. Wa yatadarra ilaih dan juga senantiasa terus meminta kepada Allah taala hatta yu'mar bi rabbi ini sampai beliau diperintahkan mengangkat kepalanya. Irfa' ra'sak diperintahkan untuk mengangkat kepalanya. Wa yuqalu kemudian dikatakan kepada beliau sal tu'ta mintalah kamu diberi. Fayashfa' Nah kemudian Nah barakallahu fi kemudian engkau pun akan diberikan syafaat ya, disyafaat, diberi syafaat untuk siapa? Untuk umat yang sebanyak itu mulai dari umat Nabi Adam alaihissalam hingga umat yang paling terakhir itu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayasfalil khalaiq fi fasl qada' bainahum. Akhirnya beliau alaihi wasallam berikan syafaat untuk semua makhluk. Paham ya? Maksudnya umat tadi itu nah agar segera tuntaskan, disegerakan diputuskan urusan atau perkara antara mereka. Fayaqbalullah syafa'atah, maka Allah telah menerima syafaatnya. Masya Allah. Naam. Ini keadaannya e, di hari tersebut atau di saat tersebut sangat mengerikannya. Bukan sehari dua hari, khomsina alfasana. Yaitu 50 ribu. Nah, barakallahu fiqh tahun. Allahumma salim salim. Ngeri barakallahu fiqh. Karena apa? Karena ternyata semua nabi pun tidak memilikinya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan dalam hadis beliau alaihi wasallam mengatakan, nah barakallahu fiik, Nahnul akhirun sabiquna dalam kiamat. Kita ini orang-orang belakangan, tapi nanti dari kiamat yang paling depan. Yang paling ngapain nanti dari kiamat yang paling yang paling depan. Itu ucapan Nabi Rasulullah SAW menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya ada keutamaan tersendiri untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Walau alam ini yang kita ambil, Insyaallah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu assalamualaikum warahmatullahi alamin.